dan taufik dari Allah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis ilmu. Fa insyaallah kita akan lanjutkan uh, pelajaran kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, masih dalam pembahasan an-naskh, an-naskh, penghapusan hukum. Nah, kata beliau, "Ma yamtani'u naskhuhu" sesuatu yang tidak boleh dinasakh. Ya, yang tidak boleh dihapus Nah, masya Allah taala. Kata beliau, yamtani'un naskhu fi ma yali. Penghapusan hukum itu atau penghapusan itu tidak diperbolehkan atau terlarang, tidak boleh pada perkara berikut ini. Awalan yang pertama kata beliau al-akhbar. Ya. Khabar-khabar. Ini semua khabar dalam Al-Quran atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak boleh nggak boleh dihapus. Ya, kenapa? Lianna naskh mahalluhu al-hukm. Ya, karena an-nasakh ya atau penghapusan itu itu terjadi ya pada hukum. Ya, tempatnya dihukum. Ya, bukan pada khobar. Ya, pada kabar-kabar yang dikabarkan dalam Al-Qur'an atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tidak tidak bisa dihapus, ya, karena penghapusan itu hanya terjadi pada hukum saja. Walianna nasqa ahadil khabaraini yastalzimu ay yakuna ahadu ahad ahaduhuma kadhiba dan juga ya kalau kalau kita katakan boleh menghapus kabar ya berarti nanti akan apa melazimkan ya berkonsekuensi bahwasanya salah satu dari dua kabar itu adalah dusta. Ya. Wal kadhibu mustahilun fi akhbarillahi wa rasulih. Sedangkan dusta itu mustahil ya terjadi pada kabar-kabar yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi maksudnya begini. Eh, Nasakh itu kan penghapusan hukum, penghapusan itu kan eh, pembicaraannya seputar hukum, ya pada hukum saja. Jadi yang dihapus itu hukum, bukan kabar. Karena dalam Al-Qur'an itu ada ada ada hukum, ada tentang kabar-kabar ya, kabar-kabar umat terdahulu atau eh, kabar-kabar yang lainnya yang dikabarkan dalam Al-Qur'an atau yang dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadits-hadits beliau yang sahih. Nah, dibikin pula kondisi eh, hari kiamat dan seterusnya. Ya. Jadi Uh, pembahasan penghapusan hukum atau penghapusan itu hanya pada hukum saja. Adapun kabar enggak. Ya. Karena kalau kita katakan kabar pun bisa dihapus. Nah, ini bahaya. Ya nanti konsekuensinya apa? Salah satu di antara dua kabar itu dusta. Umpamanya ada kabar A, ya kabar A, kemudian dihapus dengan adanya kabar B. Ya berarti kabar A ini dianggap dusta dong, begitu. Nah, ini mustahil. Kenapa? Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya apa yang Allah kabarkan dan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan itu mustahil dusta nggak mungkin dusta nah jadi pahami ya oleh karena itu nggak boleh adanya nasakh penghapusan pada kabar nah Allahumma illa ayyakuna al-hukmu ata bisuratil khabar ya kecuali jika hukum tersebut ya satu hukum tersebut datang dalam bentuk khabar, dalam bentuk kabar. Falayam taniu naskhuhu, maka dalam kondisi seperti ini maka tidak mengapa terjadinya nasakh di situ. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 65, Iyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'ataini." Nah. <coughs> Jika ya kalian ada jumlahnya 20 orang yang sabar, maka dia akan mengalahkan mereka akan mengalahkan 200 ya, orang dari kalangan orang-orang yang kafir. Kata beliau fa inna khobarun khabarun ma'nahu al-amru. Ini kabar. Kabar tapi maknanya perintah. Ya. Jadi makna dalam ayat ini ya jika ada 100 orang atau 20 orang yang sabar di antara kalian, maka itu bisa mengalahkan akan mengalahkan 200 orang kafir. Ini kabar dari Allah. Kabar tapi maknanya perintah. Maksudnya uh, sabiruna di situ ini isbiru. Kalau kalian 20 orang menghadapi 200 orang musuh, maka sabarlah kalian. Jadi bentuknya kabar tapi maknanya perintah begitu. Nah, kalau kalau kondisi seperti ini apakah terjadi nasakh penghapusan hukum di dalamnya? Jawabannya iya. Nah, karena disebutkan pada ayat berikutnya, ya, eh, dalam surah Al-Anfal Al-Anfal ayat 66, ya, Allah berfirman, ah, kata beliau, "Walihada ja'a naskhuhu fil ayati allati ba'daha." taala al تعالى al ana الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن minkum مئة فإن يكن minkum Nah, fa'iyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu miata Nah, oleh karena itu kata beliau, datang penghapusnya, penghapusan hukum tadi. Surah Al-Anfal, Al-Anfal, ya. Dalam ayat yang ke-65, ya, itu dihapus hukumnya, ya, dengan ayat setelahnya, yaitu surah Al-Anfal ayat 66. Allah berfirman, sekarang Allah ringankan untuk kalian dan Allah mengetahui ada kelemahan pada kalian. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu ini. Kalau ada di antara kalian 100 orang yang sabar, maka dia akan mengalahkan 200 orang. Ini sudah kita bahas kemarin ya. ya. Masya Allah Ta'ala. Satu banding 20, awalnya satu banding 20. Nggak boleh lari, harus sabar. Diperintahkan untuk tegar dalam menghadapi mereka. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ringankan. Maka yang satu banding 20 dihapus. ya. Kemudian datang ayat berikutnya yaitu satu banding dua. Nah, ini bentuknya apa? Khabar, ya, kabar dari Allah tapi maknanya adalah perin, perintah. Nah, dipahami ya? Ya, sekali lagi kesimpulannya begini. Penghapusan itu hanya terjadi pada hukum saja. Tidak terjadi pada kabar. Nah, kecuali kalau kabar itu mengandung perintah seperti dalam ayat ini. Nah, simpelnya begitu. Baik, yang kedua, ya perkara yang tidak boleh ada nasakh tidak boleh ada penghapusan al ahkamul lati takunu maslahatan fi kulli zamanin wa makanin hukum-hukum yang mas hukum-hukum yang hukum tersebut maslahat ya ada, merupakan maslahat di setiap zaman dan di setiap tempat di setiap waktu dan di setiap tempat nah ini nggak boleh dihapus ya tidak boleh ada nasakh di situ contoh kata tauhid seperti tauhid yani mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ya. Nggak boleh, nggak boleh kita katakan oh iya di zaman Nabi Ibrahim nggak boleh syirik, kalau sekarang boleh syirik. Nggak, nggak seperti itu. Nah, karena mentauhidkan Allah itu adalah perkara yang merupakan maslahat bagi manusia di setiap waktu dan di setiap tempat. Nah, masya Allah taala. Ya. Oleh karena itu, ketika kita melihat ayat-ayat dalam Al-Quran ya semua para nabi dan rasul itu mengajak kepada tauhid seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 33 Allah berfirman ya Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an 'ala Allahi ma la ta'lamun Katakan wahai Muhammad sesungguhnya Tuhanku yakni Allah mengharamkan untukku al-fawahish, perbuatan keji. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal isim perbuatan dosa. Wal bagia bi ghairil haqqi, perbuatan semena-mena tanpa hak, perbuatan zalim. Ya. Wa antusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultana dan engkau menyekut kalian mengecuk, menyekutukan Allah berbuat syirik kepada Allah yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya wa an Allahi ma la ta'lamun dan kalian berbicara tentang Allah sesu dengan sesuatu yang tidak kalian ketahui yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu <coughs> lima perkara ini dalam surah Al-A'raf ayat 33 dilarang dan tidak boleh dihapus nah tidak boleh dihapus tidak ada nggak ada penghapusan umpamanya oh dulu dilarang berbuat syirik sekarang boleh nggak nggak ada seperti itu nah karena ini perkara ya hukum-hukum yang sifatnya maslahat untuk manusia di setiap tempat dan di setiap waktu. Seperti tauhid mentauhidkan Allah. Makanya kita dapatkan banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an ya yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk mentauhidkan Allah. Di antaranya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa tusyriku" uh, afwan, surah Al-Anbiya ayat 25, Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin" illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah berfirman, tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu wahai Muhammad melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Oleh karena itu hendaknya kalian beribadah hanya kepadaku kata Allah. Nah, subhanallah. <coughs> ya. Baik. Bagaimana dengan sujud kepada selain Allah? Boleh atau tidak? Ya. Sujud. Ya, mungkin ada yang mengatakan itu ada Ustaz sujud pada selain Allah. Ya. Di dulu di, e, di zaman Nabi Yusuf boleh sujud pada selain Allah. Sekarang di zaman kita sekarang nggak boleh sujud kepada selain Allah. Berarti ada dong ya, yang sifatnya terkait dengan uh, akidah, pemurnian ibadah kepada Allah yang dahulunya Eh, sujud kepada selain Allah itu dibolehkan, sekarang nggak boleh. Berarti ada nasah. Nah, jawabannya nggak seperti itu. Karena sujudnya dahulu uh, keluarganya Nabi Yusuf alaihissalam kepada beliau itu sifatnya uh, sujud untuk penghormatan, bukan uh, sujud pengagungan. Ya, sebagaimana mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti uh, apa namanya? sujudnya para malaikat kepada kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, sujudnya uh, eh, para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Sujud yang seperti ini, ya, itu bukan sujud mengagungkan sesuatu selain Allah, bukan. Ya. Karena mereka diberi, diperintahkan oleh Allah oleh Allah untuk sujud kepada Adam dalam rangka apa? Menghormati Nabi Adam dan dalam rangka menunaikan atau mengerjakan perintah Allah karena Allah yang perintahkan. Nah, Nah, jadi dalam masalah tauhid ini, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, tidak ada nasakh di situ. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, usul iman. Ya, perkara yang kedua dari poin yang kedua ini, ya, hukum-hukum yang merupakan uh, maslahat di setiap waktu dan tempat seperti tauhid. Yang kedua, usul iman. Ya, usul iman, pondasi keimanan. Nah, ya seperti uh, keimanan kepada Allah, pada malaikat, kitab-kitabnya, rasul dan seterusnya. Enggak ada istilahnya. Oh dulu di zaman Nabi uh, rukun iman ada enam. Kalau sekarang tinggal lima saja. Enggak ada seperti itu. Nah, karena enggak bisa dinasah. Ya. Demikian pula wa usul ibadat. Wa usul ibadat. Ketauhidi, wa usul imani wa usul ibadat. Yang ketiga adalah usul ibadah. Ya, pondasi-pondasi ibadah. Seperti dalam Islam salat, ya, puasa dan seterusnya. Ya. Apakah dahulu ada sholat? Iya, di zaman dahulu pun ada sholat. Ya disebutkan uh, tentang Nabi Ismail alaihissalam dalam surat Maryam ayat 55 Allah berfirman wa kana ya'mur ahlahu bis sholati waz zakati wa kana 'inda dan Nabi Ismail itu dahulu dia perintahkan keluarganya untuk sholat dan membayar zakat nah tentunya sholat dan zakat mereka ya kaifiatnya sifatnya perinciannya itu tentunya berbeda dengan dengan syariat kita demikian pula puasa Kan disebutkan dalam Al-Qur'an, kama kutiba ala ladina min qablikum sebagaimana diwajibkan eh, uh, atas orang-orang sebelum kalian dan seterusnya. Nah, Masya Allah taala. Demikian pula ya, wa makarimil akhlak. Demikian pula akhlak-akhlak yang mulia. Ini nggak nggak akan dihapus karena ini maslahat semuanya. <coughs> nah, di semua agama ya itu memerintahkan akhlakul karimah, makarimul akhlak. Seperti as-sidq minas sidqi wal afafi wal karumi eh, wasyaja'ati seperti kejujuran, menjaga kehormatan, kesucian diri, ya. Demikian pula uh, dermawan, sifat dermawan, demikian pula sifat syaja'ah, nah, sifat keberanian, sifat berani. Ya, wa nahwi dan yang semisal dengannya, fala yumkinu naskhuhu naskhul amri biha. Fala ya, fala yumkinu naskhul amri biha. Maka tidak mungkin untuk Eh, menghapus ya, perintah pada perkara-perkara tersebut. Nah, masya Allah taala. Ya, jadi itu hukum, hukum. Tapi tidak boleh dihapus. Kenapa? Karena hukum-hukum yang seperti ini itu maslahat untuk manusia di setiap waktu dan di setiap setiap tempat. Nah, demikian pula kata beliau, wa kadzalika la yumkinu naskhun nahyi amma huwa qabihun fi kulli zaman wa makan kasyirki wal kufri wa musawi al akhlaqi atau nah wa masawi al akhlaqi min al kadhibi wal fujuri wal bukhli wal jubni wa nahwi dhalika idh syara'i'u kulluha limasalih al ibadi wa daf'il mafasidi anhum nah demikian pula kata beliau tidak boleh menasakh larangan ya larangan yang merupakan sesuatu larangan dari sesuatu yang jelek, yang buruk. Ya. Di setiap waktu dan tempat. Nah, ini nggak boleh dihapus. Ya. Contohnya apa? Syirik, perbuatan syirik kepada Allah. Ya. Ini nggak boleh dihapus, nggak ada penghapusan dalam perbuatan syirik. Ya. Allah melarang syirik dari dari dulu sampai sekarang, dari zaman syariat nabi-nabi terdahulu sampai sekarang Allah larang syirik, nggak boleh berbuat berbuat syirik. Demikian pula kekufuran, Demikian pula akhlak yang buruk, akhlak yang jelek, ya seperti dusta, ya berbuat perbuatan yang keji, bakhil, uh, pelit, ya. Uh, ya pelit, ya. Kalau orang seberang bilang uh, apa namanya? Nah, bakhil itu pelit. Ya, orang yang uh, lokek, orang yang pelit, orang yang perhitungan dan seterusnya. Nah, ini eh, apa namanya? Di antara akhlak yang buruk, orang yang bakhil, orang yang pelit ini tercela dalam agama. Dibikin pula wal jubun. Ya, wal jubun. Jubun itu eh, penakut. Ya, orang yang penakut. Terkait dengan al-bukhl, eh, pelit, ya, ada ungkapan eh, sebagian orang Uh, pelit pangkal kaya. Masya Allah jadi kalau mau jadi kaya harus pelit-pelit. Subhanallah. Ini tentunya ungkapan yang tidak tidak sejalan dengan syariat Islam, ya. Kekayaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dimudahkan ya bukan dengan cara pelit, ya. Banyak cara. Ya, seperti sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, eh, man man sarrahu fi rizqihi au yunsa au yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang senang, suka, dia gembira, dia bahagia, senang kalau <coughs> rezekinya dilapangkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, ya siapa yang senang seperti itu maka hendaknya dia sambung tali silaturahimnya. Ya. Jadi bukan dengan cara pelit kalau mau jadi kaya, sambung silaturahim, banyak-banyak sedekah, ya. Karena sedekah itu tidak akan mengurangi harta, justru akan menambah dan menambahkan keberkahannya. Ya demikian pula sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis man aktsara fil istiq man aktsara min al istighfar barang siapa yang memperbanyak istighfar kana lahu uh, eh, ja'ala Allahu lahu min kulli min kulli hammin faraja min kulli hammin faraja wa min kulli dayyikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib barang siapa yang memperbanyak istighfar maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan segala sesuatu yang membuat dia gundah itu terbuka ya terlepas hilang dibikin pula segala sesuatu yang sempit yang dirasakan itu akan Allah Allah akan berikan jalan keluarnya dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Nah, masya Allah taala. Taib. Perhatikan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semua ini kata beliau, itu syara'i'u kulluha lima masalih ibad karena semua syariat-syariat ini untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Nah, untuk kemaslahatan hamba-hambanya, eh, kemaslahatan para hamba wa Eh, daf'il mafasidi anhum dan semua syariat itu disyariatkan oleh Allah untuk mencegah mafsadat terhadap atau bagi bagi mereka. Nah, jadi semua perkara ini ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah ya. Hukum-hukum yang sifat sifatnya maslahat di setiap waktu dan tempat ini nggak boleh dihapus. Tidak ada nasakh penghapusan di situ nggak ada. Nah, demikian pula larangan ya, seperti larangan berbuat syirik ya larangan uh, melakukan perbuatan kufur ya larangan terhadap akhlak yang buruk dan seterusnya seperti dusta mencuri berbuat keji bakhil ya, penakut dan seterus dan seterusnya ya ini nggak nggak bisa dihapus ya tidak bisa dihapus karena itu itu merupakan hukum-hukum yang uh, maslahat bagi hamba di setiap waktu dan di setiap tempat ya Coba kita ambil tadi contoh uh, al-bukhl ini sifat pelit. Siapa di antara kita di sini yang suka kalau punya teman yang pelit? Nggak ada yang suka, kan begitu. Setiap kali jalan ya, kita terus yang keluar uang, dia nggak pernah keluar uang. Dan dia pinginnya ditraktir terus, kita terus yang traktir, dia nggak pernah traktir. Ya, dia nggak mau keluar uang, pelitnya luar biasa. Ah, ini nggak nggak jarang ya ada orang yang suka orang seperti ini. Ya. Nah, karena itu sifat yang tercelah sifat yang tercelah. Ya. Sebaliknya, kalau kita punya teman yang dermawan, wah banyak orang yang mau, ya. Semua orang mau berteman dengan orang yang dermawan, kan begitu. Ya, karena orang yang der, kalau kita berteman dengan orang yang dermawan, kita akan mendapatkan kebaikan dari kedermawanannya, kan begitu. Nah, ala kulli hal, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya <coughs> ada perkara-perkara atau dalil yang tidak boleh dihapus hukumnya. Artinya tidak terjadi nasakh, tidak terjadi penghapusan di situ. Nah, yang pertama apa? Kabar. Ya, kabar-kabar semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau di, yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak ada penghapusan hukum di situ, tidak ada penghapusan di situ. Nah, kecuali kalau kabar tersebut mengandung bermakna perintah. Seperti tadi ayatul musabarah yang telah kita sebutkan ya dalam Eh, surah Al-Anfal ayat uh, ayat 65 dan 66. Nah, ini pertama. Yang kedua, ya, tidak ada penghapusan pada hukum-hukum yang hukum tersebut maslahat untuk hamba di setiap waktu dan di setiap tempat. Ya, maka tidak ada nasakh di situ. Tidak ada nasakh di situ. Selain dari itu, maka terjadi terjadi nasakh, terjadi nasakh, terjadi penghapusan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Berikutnya insya Allah Ta'ala kita akan lanjut ya e, tentang syurutun naskhi syarat-syarat nasakh syarat-syarat penghapusan hukum akan datang nanti e, beberapa syarat ya kapan bisa eh, kita, kita apa namanya menentukan atau kita katakan ini hukumnya terhapus ya. apa syarat-syaratnya akan datang nanti akan dijelaskan oleh pengarang rahimahullah taala mudah-mudahan bermanfaat semoga apa yang kita dengarkan di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah berikan taufiknya kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah mudahkan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini.